semua gitu ini ada telur gitu babi baru lo gemetar semua jual semua bagus ini karena pas apa bukan itu dulu komando ya? ini bagus ini bahkan bagus ini untuk lain dia juga yang dapat dari semua pak iya, berapa baca ya yang pertama Hah? enggak kedua vida.